Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wala haula wala quwwata illa billah amma ba'd ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah inilah sesi ke-8 pembahasan kitab Fiqhu Tarbiyatil Abna'i wa Nasa'i wa Ta'ifatun min Nasahil Ahibba eh, min Nasahil Atibba yaitu fikih tentang pendidikan anak dan sebagian e, nasihat para dokter dalam hal ini karya Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah taala. Sesi yang lalu yang ketujuh telah kita bahas tentang e, masalah hendaknya kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepadanya agar Allah karuniakan kepada kita anak-anak atau keturunan yang saleh, yang baik. Ya, kita dijadikan oleh Allah orang tua yang baik dan anak-anak kita pun Allah jadikan Allah berikan taufik agar mereka menjadi anak-anak yang saleh dan salihat. Dan pada kesempatan sesi ini penulis memberikan subjudul doa Nabi sallallahu alaihi wasallam di abnaihi wa li Ya beberapa contoh doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk putra-putra beliau maksudnya keturunan beliau dan juga untuk selain mereka ya dari anak-anak para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Di sini bisa kita lihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan cucunya yaitu Al Hasan ya dan juga Al Husain dalam hadis yang lain. Beliau mendoakan sebagaimana dalam Sahih Bukhari dan Muslim ya beliau mendoakan Al Hasan Allahumma inni uhibbuhu fa ahibbahu ya Allah sungguh aku mencintai dia maka cintailah dia ya Allah ya Nabi meminta kepada Allah agar Allah mencintai Al Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu Artinya kalau Allah sudah mencintai seseorang berarti orang tersebut Allah ridhoi, Allah berikan kebaikan, kesalehan, Allah luruskan hidupnya di dunia maupun di akhirat. Demikian pula dalam satu riwayat dalam Sahih Bukhari dan Muslim ya dari hadis Usamah bin Zaid dan disebutkan di situ bahwa Nabi SAW ya menggendongnya, mengambilnya dan juga menggendong Al Hasan bin Ali dan Nabi mengatakan berdoa kepada Allah Allahumma inni ahibbahuma Allahumma inni uhibbuhuma fa ahibbahuma Ya Allah, sesungguhnya aku mencintai mereka berdua, maksudnya Usama bin Zaid dan Al Hasan bin Ali. Maka cintailah mereka berdua ya Allah. Doa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada keturunan beliau dan kepada anak-anak yang lain dari para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Demikian pula doa kepada Al Husain bin Ali radhiyallahu taala anhu ya yang tentu disebutkan dalam hadis eh, cukup panjang namun di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa sampai tiga kali yang berbunyi Allahumma ahli adhib anhum rijsa wa tahhirhum tathira ya Allah ya keluargaku ini hilangkan dari mereka semua rids yaitu kenajisan ya kotoran artinya bersihkan mereka wa tahhirhum tathhira sucikan mereka dengan sebenar-benarnya kesucian Nabi sampai mengucapkan tiga kali sebagaimana riwayat ini disebutkan di dalam uh, Musnad Imam Ahmad dan uh, hadisnya dinyatakan hasan atau sahih ya, oleh pentahkiknya. Kemudian juga doa untuk Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu secara khusus ya. Nabi juga berdoa sebagaimana dalam Musnad Imam Ahmad pula ya dengan yakni doa yang mirip dengan yang sebelumnya disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim ya demikian pula kepada Abdullah bin Ja'far Abdullah bin Ja'far yakni eh, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan doa Allahumma khluf la Allahumma khluf Ja'far bi ahlihi wa barik li Abdullah fi safqati yaminihi ya Allah ya tinggalkanlah untuk Ja'far ya kebaikan buat keluarganya dan berkahilah untuk anaknya yaitu Abdullah bin Ja'far ya dalam usahanya ya. Nah ini doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam sekali lagi untuk para keturunan beliau dan para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajmain. Demikian pula dalam sahih Bukhari ya disebutkan bahwa Nabi mendoakan seorang anak kecil perempuan dari hadis Ummu Khalid binti Khalid bin Sa'id radhiyallahu taala anha ya beliau membawakan yakni putrinya itu lalu mengatakan sanah sanah yaitu artinya adalah ini baju yang bagus, baju yang baik. Ya, kemudian setelah itu Nabi mendoakan anak kecil ini dengan berkata abli wa akhliqi, thumma abli wa akhliqi, thumma abli wa akhliqi. Artinya adalah pakailah ya pakaian ini sampai betul-betul usang wa akhliqi dan sampai betul-betul yakni hilang. Artinya di sini menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam syarah Sahih Bukhari yaitu kitab Fathul Bari wal arabu tutlaqu dzalik tutliqu dzalika wa turidu du'a bitulil baqa'i lil mukhatabi bidzalik. Kalau ada doa perkataan seperti itu abli wa akhliki artinya uh, ini doa agar orang yang didoakan itu panjang umur dan diberkahi hidupnya ya sampai saking panjangnya ya baju-bajunya tersebut sampai pada usang dan pada rusak. Ini doa yang baik dari Nabi saw ya kepada anak kecil tersebut untuk panjang umur dan juga hidup dalam keberkahan ya. Kemudian juga doa beliau kepada sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang merupakan uh, sahabat Ansar yang lama cukup lama berkhidmah mendampingi dan melayani keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya beliau berdoa Nabi SAW mendoakan Anas bin Malik, Allahumma barik lahu, ya Allah, ya berkahi dia dalam riwayat Allahumma akhirmalahu malahu wa waladahu wa barik lahu fi Ya Allah, perbanyaklah hartanya dan anaknya dan berkahi dia dalam semuanya itu ya dalam anak dan hartanya itu. Maka <clears throat> Anas bin Malik betul-betul mendapatkan keberkahan yang luar biasa ya sampai-sampai beliau mengatakan bahwasannya ya beliau adalah orang yang paling banyak hartanya dari kalangan Ansor, orang yang paling banyak hartanya dari kalangan Ansor dan paling banyak keturunannya ya. Itulah doa-doa Nabi Shallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajmain ya keturunan beliau ataupun para anak-anak sahabat yang lainnya agar kita mencontoh beliau sallallahu ya untuk mendoakan banyak-banyak mendoakan yakni eh, putra-putri kita ya terkhusus anak-anak kita dan secara umum adalah anak-anak kaum muslimin agar menjadi anak-anak yang saleh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Demikian semoga yang ringkas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ajmain wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.